Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din azzani wazakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Naam Al-Mandumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah insyaallah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana sekarang kita akan masuki pendapat atau masuki nah pembahasan yang baru mengenai kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran globalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan dan tangan tersebut disebutkan dalam hadis kedua-duanya adalah kanan. Gak perlu antum gambarkan, kok bisa ya? Bagaimana ya? Itu semuanya gambaran-gambaran setan yang terkutuk. Paham ya? Nah, jangan antum ikutin bisikan-bisikan tersebut. Yakini bahwa Allah taala punya dua tangan. Kedua-duanya adalah kanan. Allah taala tersucikan dari sifat apa? Sifat yang jelek atau sifat yang Nah, barakallahu fikum kurang. Paham maksudnya ya? Nah, nanti ada oknum yang mengingkari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-Jahmiyah. Ketemu lagi dengan Jahmiyah. Kelompok sesat yang terulang-ulang. Nah, barakallahu fikum kita lihat dulu. Qala al wa sabahullah madhhabul Jahmiyati fi yadillah azza wa jal. Fi yadillah azza wa jal. Pendapatnya Jahmiyah mengenai kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa qad yunkiru jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfa'u dan sungguh telah mengingkari orang-orang Jahmiyah mengenai apa? yaminahu, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi dan kedua tangan Allah taala senantiasa mencurahkan keutamaan-keutamaan. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar punya tangan. Dalilnya nanti akan kita lewati bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah Taala itu dibentangkan. Bukan itu bukan tangan kok. Itu nikmat yang maksudnya itu kedua nikmat Allah Taala dibentangkan. Itu kekuatannya. Nah, ini orang-orang sok tahu namanya. Paham ya? Yang mengatakan Allah Taala memiliki tangan, kedua tangan dibentangkan siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Kok kalian sok tahu gitu ya? Orang-orang jamiah tersebut mengatakan itu bukan tangan, itu adalah nikmat itu adalah kekuatan. Ini adalah ucapan yang batil. Kalau yang namanya nikmat apakah hanya dua saja atau banyak? Banyak. Kalau kekuatan, apakah kekuatan, kekuatan cuma dua saja? Tidak. Oleh karena itu benar-benar bahwasanya Allah taala punya tangan. Kita lihat. Qala syarih asbahullah al-jahmiyyu, jahmi, ya, perhatikan jahmi itu apa sih? Jahmi. Ini yaknya ya nisbah nih ya. Jahmiyyu, as-sunniyyu, as-salafiyyu. Paham ya? Siapa? Apa itu Jahmi? huwa alladhi yakunu ala madhhabil Jahm bin Safwan ini. Allah musta'an. Yaitu orang yang berada di atas madhabnya, keyakinannya, ajarannya Jahm bin Safwan. Alladhi akhadha madhabahu 'anil Ja'di ibn Dirham. Yang mana Jahm bin Safwan mengambil ajarannya dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini pun mengambil ilmu dari siapa kemarin? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari siapa lagi? Nah, Talut bin Ukhtil Labid Ibnul A'sam al-Yahudi dan dia pun ngambil ilmu dari orang Yahud Yaman. Allah musta'an. Ujung-ujungnya apa? Sumbernya orang Yahud. Oleh karena itu jangan jangan apa? Jangan merasa heran kalau Ja'ad bin Dirham ini dibunuh dalam keadaan disembelih. Eh, dalam keadaan apa? Disembelih. Jangan heran karena memang al-jaza' min jinsil amal balasan tergantung dengan amalannya. Karena Ja'ad bin Dirham ini enggak meyakini Allah taala ngajak bicara di Musa alaihissalam dan tidak meyakini Ibrahim alaihissalam dijadikan khalil, dijadikan khalilullah azza wajal. Paham ya? Nah, siapa yang menyembelih Ja'ad bin Dirham ini? Kata ingatkan berkali-kali siapa? Hah? Nah, sudah kasih tahu caranya kuncinya berkali-kali. Kalau mendengar jahat bin siapa yang menyembelih? Lihat siapa? Khalil. Paham ya? Maksudnya bukan dia nyembelih, namanya Khalid yang menyembelih itu. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Jangan lupa, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Saat itu menyembelihnya kapan, Abdullah? Idul Fitri Idul Adha? Idul Adha. Idul Adha di atas mimbar. Nam duhu duhayakum. Taqabbalallahu duhayakum. Nam semoga Allah Taala menerima sembilan kalian duhu duhayakum. Sembelihlah sembilan kalian. Fa inni mudahil bil ja'd dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih berkorban dengan ja'd dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallimu taklima. Karena ja'd dirham ini berkeyakinan bahwasanya Allah taala tidak menjadikan Ibrahim itu khalil dan berkeyakinan bahwasanya Allah taala tidak mengajak bicara Nabi Musa. Fa nazala na minal mimbar fadzabahahu. Akhirnya apa? Khalid bin Abdullah Qasri tadi turun dari mimbar dan menyembelih ja'd dirham. Muridnya Jahmi Sofwan juga dibunuh. Ewa. Siapa yang bunuh? Eh, Salim bin Ahwaz. Nah, barakallahu fikum Amirul Khurasan, pemimpin Khurasan saat itu. Naam. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Insyaallah paham salah ya. Jadi Jahmiyu itu Jahmiyun adalah pengikutnya Jahm bin Sofwan. Tapi kan dia bukan yang bukan yang intinya yang pertama kali karena dia yang menyebarkan ilmunya. Jenis bahannya ke Jahm Sofwan tadi. Naam. Wa Nadim rahimahullah wa qad yunkiru Jahmiyyu yakni atba'ul Jahm atba'ul Jahm maksudnya adalah pengikutnya Jahm Safwan yunkirunal asma' was sifat. Wa hadha min madhhabihil khabith. Maksudnya pengikutnya Jahm Safwan mereka mengingkari nama dan sifat. Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Nah terus bagaimana? Wujuduhu wujudun mutlak. Apa maksudnya itu? Wujudnya itu wujud ya wujud gitu aja. Enggak ada sifat, enggak ada nama. Padahal kita bantah kemarin ya, yang namanya mewujud, sesuatu yang ada, itu termasuk sifat atau bukan? Sifat yang inti. Perhatian baik-baik ya, ini bukan ilmu kalam ya. Cuman perlu ke ketelitian. Ini nggak sulit tapi rumit. Paham ya? Sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau tidak ada sifat ada ini bukan sesuatu. Paham ya? Karena sesuatu yang ada pasti memiliki satu yang paling inti itu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham belum antum? Allah yashfiq. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, antum paham enggak antum? Eh, paham. Eh, maksudnya yang namanya ada itu sifat yang paling inti itu loh. Kata mereka Allah Taala ada enggak? Ada. Tapi enggak punya sifat, enggak punya nama. Keseleo di sini mereka. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya mereka tuh ngomong ada padahal ada itu sendiri adalah apa? Sifat. Nah, mereka mengatakan enggak ada sifat, enggak ada nama. Paham ya? Namanya kontradiksi tanakut. Inilah yang namanya ahlul bidah wad dalal, ahlul batil, oleh karena itu para ulama pun apa tidak memasukkan Jahmiyah dalam apa? 72 golongan. Jahmiyah termasuk kelompok kafir. Karena apa? Mengingkari nama dan sifat ini. Tidak dimasukkan dalam puluh 72 golongan. Di antaranya juga apa? Syiah Rafidhah. Enggak masuk dalam 72 golongan. Naam. Wa illa falahu madhhabun qabihun fi iddati masail. Dan sebenarnya kalaupun tidak seperti itu eh, yang namanya Atba'ul Jahm pengikut Jahmiyah ini mereka memiliki apa madhab yang kabi, memiliki ajaran yang sangat jelek pada beberapa permasalahan. Minha wa minha ingkarul asma wa sifat. Dan yang paling intinya adalah mengingkari nama-nama dan sifat. Jadi di sini nanti ada yang parah yaitu Jahmiyah, ada yang bergaya sok dia. Paham ya? Jadi siapa? Mu'tazilah, ada yang bergaya lebih sok lagi yaitu Asy'ariyah. Jahmiyah mengatakan Allah taala enggak punya nama dan punya sifat. Mu'tazilah mengatakan oh, bisa Kalian keliru. Bahkan Allah Taala punya sifat tapi enggak punya nama. Itu siapa itu? Mu'tazilah. Asy'ariyah datanglah. Kalian berdua itu keliru. Nah kenapa keliru? Masa Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat? Masa Allah Taala punya sifat, punya nama? Allah Taala itu punya sifat dan punya nama, tapi cuma tujuh. Namanya itu siapa sih? Asy'ariyah. Terkumpul dalam pantun atau puisi yang sudah hantu hafal semuanya. Apa itu? Tujuh tersebut. Sebutkan pantunnya. Naam, tujuh tersebut. Hayyun, alimun, qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka sam'u wal basaru. Tujuh itu pun kata mereka, dalilnya mana? Tujuh ini kami menetapkan bukan dengan dalil tapi dengan akal. Nah. Keselio semua kan? Nah, itu pendapat ahlu bid'ah wa dhalal na'iyad billah. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan apa? Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat. Berapa jumlahnya? 90? 9. Atau banyak? Banyak. Ha, eh, banyak ya? Enggak apa? Enggak ada batasannya yang kita ketahui. Adapun 99 nama yang tercantum dalam hadis itu penyebutan masalah apa? Ke keutamaannya saja, bukan pembatasan. Bukan pembatasan ya, bukan pembatasan. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah penjabarannya pada pertemuan yang selanjutnya idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.